Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asr Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas tentang sama'il Nabi hal-hal yang berkenaan dengan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, kita ulangi pembahasan tentang bab yang ke-18 yaitu tentang gambaran sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi dengan mengambil keterangan penjelasan dari Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. <clears throat> Ya, berkenaan dengan izar, maka izar adalah kain yang dipakai untuk menutupi bagian bawah badan, kebalikan dari rida. Ya, tentang panjangnya rida dan rida Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada beberapa penjelasan. Eh, Ibnu Jauzi menyampaikan di Al-Wafa dari dengan sanatnya dari Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair menyampaikan bahasanya eh, rida yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya empat dirok, empat hasta. Kemudian lebarnya dua setengah hasta kepada kutipan perkataan ya, Urwah ibn Az-Zubair yang menyampaikan yang memberikan gambaran tentang rida yang Nabi pakai. Panjangnya empat hasta, lebarnya dua setengah. Sedangkan Ibnul Qayyim mengutip dari Al-Waqidi ya, yang menjelaskan bahasanya Rida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, sitatu azru'in enam hasta sedangkan lebarnya tiga hasta ditambah satu jengkal sedangkan izar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkataan Al-Waqidi yang dikutip oleh Ibnul Qayyim Sedangkan izar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya empat hasta ditambah satu jengkal, sedangkan lebarnya adalah dua hasta. Ya, maka ada yang ya, berkenaan dengan bab izar, maka ada yang menjelaskan bahwasanya izar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya empat hasta tambah satu jengkal Sedangkan lebarnya dua hasta. Ya, hadis yang pertama hadis dari Ibunda Aisyah radallahu anha Ya, At-Tirmidzi mengatakan hadasan Ahmad ibn Mani' Kalau hadasana Ismail bin Ibrahim, hadasana Ayub, ya, an Humaid ibn Hilal an Abi Burda dari ayahnya. Ya, dari Abu Burda nama beliau adalah Al Harith. Ya. Dan ada yang mengatakan nama beliau adalah Amir. Dia adalah fakih kodi kota Kufah. Dan Abu Burdah ini ya, adalah kakek dari Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ya, kakek dari Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala. An abihi dari ayahnya ayahnya Abu Burdah adalah sahabat Abu Musa al ashari Ayahnya Abu Burdah di sini adalah sahabat Nabi Abu Musa al ashari Ya, sahabat Abu Musa al ashari namanya nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Ya, beliau menceritakan eh, Abu Musa al-Asari mengatakan bahasanya Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengeluarkan untuk kami kisahan eh, ya, kisah di sini di Muwahib Muhammadiyah didefinisikan dengan wa mayasturu a'lal badani kain penutup bagian atas badan kebalikan dari izar berarti kisah di sini sinonim ya sinonim dari rida. Mulabad ya mulabad ini ada dua pendapat tentang makna mulabat. pendapat yang pertama yang kemarin kita sampaikan di pertemuan yang lewat mulabat artinya adalah yang kasar, yang tebal bagian tengahnya. Dan pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi di Sarah Muslim, mulabat artinya merokok, ditambal. Merokok artinya ditambal. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi di Sarah Muslim. Rasanya mulabat artinya merokok tambalan. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengeluarkan kain yaitu ridha ditunjukkan kepada Abu Musa al-Asari dan yang lain. Dan ridak tersebut adalah ridak yang bertambal. Wa izaran ghalidhan. Dan Ibunda Aisyah mengeluarkan ke hadapan para sahabat izar ghalidhan yang kasar. Ya, maka ya, kemudian beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan memakai kain ini dan memakai izar ini dan memakai rida atau kisah ini yang semuanya adalah pakaian yang sangat sederhana. Yeah. Izarnya adalah izar dari kain yang kasar, ridaknya adalah ridak yang bertambal. Maka intinya, maka ibunda Aisyah mau menceritakan bahasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau wafat dalam keadaan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang sederhana atau sangat sederhana. Padahal eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tewafat ba'da fatil futuh setelah banyak kemenangan. Setelah jazirah Arab seluruhnya ada di tangan beliau. Maka beliau wafat dalam keadaan bi ayam kamali sultanihi wastilaihi dalam keadaan beliau dalam keadaan hari-hari yang merupakan kekuasaan beliau adalah kekuasaan yang sempurna. Eh, dalam keadaan kalahnya musuh-musuh beliau. Ya zaman wafat ikana fi kuatil Islam. Maka ketika Nabi wafat itu Islam dalam posisi kuat. Meskipun demikian, lihat Nabi tidak peduli dengan dunia. dia meninggal dunia dalam keadaan kain yang sangat sederhana. Maka di sini diambil pelajaran yeah Bahasanya anau yang bari lil insan ayat ja'ala akhira umrihi mahalan li tarki zinah. Ya. Wa ayakuna lil aisil khashin. Maka di sini diambil pelajaran bahasanya sepatutnya seorang itu menjadikan akhir hidupnya, masa tuanya adalah kehidupan yang cenderung pada kesederhanaan dan meninggalkan berbagai macam kemewahan meskipun dia berduit ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau wafat dalam keadaan Islam itu kuat-kuatnya, dan beliau memilih hidup sederhana dan wafat dalam keadaan ya, yang sangat sederhana. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari As'ad Ibn Sulaim uh, eh, at tirmidhi rahimahullah taala mengatakan hadasan Mahmud ibn Ghailan kal hadasan Abu Dawud an Syu'bah an As'as ibn Sulaim bitasghir bacanya Sulaim Aku mendengar amati aku mendengar bibiku bibik beliau namanya Ruhmun Ruhmun bintil Aswad ibn Khalid. Sang bibi e, tu hadis an ammiha menceritakan hadis dari yang beliau dapatkan dari paman si bibi ini. Sang paman yang dimaksudkan namanya adalah Ubaid ibn Khalid al-Muharibi. Ya, kal sang paman yaitu Ubaid ibn Khalid mengatakan, ya, pada saat saya berjalan di kota Madinah, maka tidak insanun khalfi. Tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakangku. Lantas orang tersebut mengatakan ikhfa izarak tinggikan sarungmu yaitu tinggikan anil ardi dari tanah. Karena sarungnya tadi nempel dan menyentuh tanah. Fa'innahu hunya maknanya adalah araf'u. Karena sesungguhnya e, meninggikan kain dari tanah itu atqa lebih menunjukkan ketakwaan. Atqa dimaknai dengan akrabu ila sulukit takwa lebih dekat pada perilaku takwa lil bu'di anil kibri wal khuyala karena orang yang meninggikan kain tidak menyentuh tanah dengan kainnya maka dia jauh dari kesombongan atau litanazuh anil qadhurat atau karena dia bersih dari kotoran Dalam sebagian naskah itu dikatakan angka lebih e, lebih bersih. Maka dari sini e, tadi makna atqa ada dua ada dua makna yang ditawarkan. Artinya adalah lebih dekat kepada perilaku takwa karena jauh dari sombong atau atqa di sini maknanya adalah menjaga diri. Yaitu menjaga diri dari kotoran, tidak ada hubungannya dengan takwa. Kata-kata atqa itu bisa dihubungkan dengan takwa, berarti lebih bertakwa. Atqa bisa dihubungkan dengan maknanya secara bahasa. E, Waqa artinya menjaga diri, sehingga atqa artinya lebih menjaga diri. Lebih menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari kotoran. Nah, pilihan makna yang kedua itu dikuatkan oleh versi yang lain dari riwayat ini yang mengatakan anqa. Maka versi lain dari riwayat ini mengatakan ya, tinggikan kainmu ya, fa'innahu anqa. Karena itu lebih bersih. Ya, kalau berdasarkan riwayat yang kedua, maka atqa, maka makna atqa eh, di versi yang pertama itu artinya lebih menjaga diri dari kotoran. Dan karena ketika kain itu nempel di tanah, ya maka ya, maka boleh jadi akan melekat pada kain tersebut najis sehingga mengotori kain. Wa abqa dan lebih awet. Ay aktsaru baqaan wa dawaman Ya, dengan kain itu ditinggikan, tidak nyeret, maka nanti akan lebih banyak, akan lebih lama ya, keawetannya. Maka diambil faedah dari kata-kata abqa di sini. Ya, lebih awetnya kain. Maka di sini diambil pelajaran secara general. Bahasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajari umatnya agar ya, memperlakukan pakaian itu dengan baik ya, sehingga kalau dengan perlakuan itu lebih awet maka itu yang lebih disarankan ya, ya. maka diambil dari kata-kata ini apakah di sini pelajaran. Bahasanya Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimanakah memaksimalkan pemakaian pakaian. Maka upaya-upaya yang menyebabkan awetnya dan tahan lamanya pakaian dan umur panjangnya pakaian satu hal yang e, diperintahkan dan disyariatkan. pakaian itu boleh jadi lebih awet, ya, misalnya dengan Eh, aman dari gangguan tikus dan sebagainya dikasih kapur barus sehingga tidak dimakan tikus atau yang lain eh, maka ini satu hal yang diperintahkan karena di antara hal yang Nabi maksudkan berkenaan dengan pakaian adalah bagaimana pakaian itu ya, lebih awet Di ihmalahu tadyi'un wa israfun. Karena ya, tidak memberikan perhatian dengan pakaian, tidak memberikan perhatian untuk merawat pakaian, akhirnya pakaiannya cepat e, tidak layak untuk dipakai, maka ini adalah tadi, maka ini adalah bentuk menelantarkan dan membuang-buang harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang eh, dan Nabi sampaikan wa karihalakum salatan Allah melarang tiga hal, kila waqal wa kasrata soal, yaitu atal mal. Allah melarang membuang-buang harta. Maka di antara bentuk membuang-buang harta adalah tidak merawat pakaian. Sehingga pakaian cepat ya, cepat tidak layak untuk dipakai. Faidah huwa ternyata orang yang menegur tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu lantas aku katakan, ya, ini yang mengatakan tadi Ubaid ibn Khalid al Muharibi. Ya, beliau katakan, Ya Rasulullah inamahya bardatun malha. wa Rasulullah, sesungguhnya ini yaitu sarung ini cuma sekedar kain malha malha dari kata-kata amlah itu kain putih yang dicampur dengan warna hitam. Yang kain semacam ini yalbas wal a'rab adalah kain yang biasa dipakai oleh orang Arab Badui, bukan ya, orang yang berkemajuan yang tinggal di kota. Laisat bil fakhirah ini bukan pakaian mewah. Ya. Maka sahabat Nabi ini Ubaid ingin mengatakan ya, ingin mengatakan dengan kalimat ini bahasanya ana mislaha adalah khuyala afihi. Bahasanya kain semacam ini bukanlah kain yang mengandung unsur kesombongan. Wa anna hadha saubun la tibaralahu. Ini adalah kain yang tidak teranggap. Bukan kain yang masuk dalam perhitungan orang karena bagusnya. Walayul bas fil majalis wal mahafil. Buktinya, oleh karena itu kain semacam ini, wahai Nabi, itu kain yang tidak dipakai oleh orang Arab ketika dia duduk dengan banyak kawannya. Di pertemuan banyak orang wa inna mawathabu mihnatin ini adalah pakaian kerja bukan pakaian duduk-duduk ya, ketika kumpul dengan orang maka ini bukan taubu zinah bukan pakaian ya, perhiasan yang membanggakan ya, ini makna yang dimak, uh, yang terkandung di balik kalimat wa nabi ini cuma kain ya, bardaton malha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan mengatakan dengan memerintahkan ya, Ubaid ibn Khalid ya, al Muharibi untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ya, kainnya tersebut adalah kain yang mengandung unsur kesombongan maka Nabi mengatakan kepadanya amalaka via uswa. Tidakkah ada padamu, tidakkah ada pada diriku keteladanan bagimu? tuh maka aku lihat, yaitu aku perhatikan pakaian yang Nabi pakai, ternyata sarung Nabi itu ujungnya berakhir pada setengah betisnya. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya alasan kalau seorang itu tidak sombong dengan kainnya yang dijulurkan, yang diseretkan sampai tanah tidak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sahabat ini beralasan, wahai Nabi ini kain sederhana, kain kerja, kainnya orang Arab Badui, kain yang dipakai paling-paling untuk kerja, tidak dipakai untuk ketika kungku-kungku dengan kawan, kumpul dengan orang, kain jelek, kain yang tidak teranggap. Tidak masuk hitungan. Tidak ada unsur sombong di dalamnya. Nabi tidak, uh, tetap Nabi tidak menerimanya. Dengan Nabi katakan, tidakkah engkau layak mencontoh diriku? Dan ternyata kain Nabi itu di atas mata kaki. Ya, meskipun kita tidak tutup mata ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, tentang yaitu orang yang menjulukkan kainnya di bawah mata kaki e, tanpa maksud kesombongan namun karena mode atau yang lain. Maka sebagian ulama bahkan itu jumhur e, mengatakan kalau itu makro dan haram ketika itu karena kesombongan. Nah untuk pendapat yang mengatakan itu e, ya, itu makro lantas apa makna Eh, perkataan Nabi di sini, eh, penolakan Nabi di sini. Maka di sini dimaknai oleh pihak yang mengatakan itu makro tidak sampai derajat haram. Jika bukan karena kesombongan, maka penolakan yang Nabi eh, berikan yang ada di hadis ini dimaknai dengan sadan lidariah. Nabi menolak alasannya itu adalah sadan lidariah untuk menutup jalan supaya dia tidak terjemus dalam kesombongan. Nanti memang itu bukan kain kesombongan, namun ketika orang telah terbiasa dengannya, ya, maka nanti lama-lama muncul pada dirinya kesombongan. Itu. Uh, sedangkan uh, dari sisi yang lain tentu hadis ini dalil ya, bagi ulama yang mengatakan bahasanya Eh, mau motivasi motivasinya sombong ataupun tidak itu satu hal yang haram. Ya, karena alasan tidak sombong, yang ini alasan yang dipakai oleh banyak orang di zaman ini, ketika menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, ternyata itu alasan yang tidak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bayangkan, ya, bayangkan eh, kita di posisi sahabat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tindikan kainmu, kemudian kita katakan, wahai Nabi, saya tidak sombong, ini cuma tren saja. Anak-anak muda sekarang pada seperti itu, anak-anak tua juga seperti itu. Ya. Ya, maka saya ikut-ikutan saja tanpa ada maksud sombong. Ya. Maka bagaimanakah ya, respon kita ketika ternyata Nabi katakan, ala kafiyah uswa, wahai fulan, Tidakkah engkau mencontohku? Ya, tidakkah layak bagimu mencontoh diriku? Ya. Kira-kira setelah Nabi mengatakan demikian, apa yang akan kita lakukan? Masih ngotot, wah Nabi enggak. Saya nggak mau mencontoh dirimu. Ya. Saya tetap ya, dalam masalah kain. Saya cuma mau mencontoh dirimu masalah sholat, masalah puasa. Ya. Kalau masalah pakai sarung, masalah pakai celana, ya, saya nyontoh artis saja, wahai Nabi. Ya. Eh, eh, beranikah dan tegakah kita mengucapkan kalimat semacam itu seandainya kita di posisi semacam sahabat ini. Itu ala kulihal terlepas dari ya, apakah itu hukumnya uh, makro ataukah haram jika orang menjulukankan di bawah mata kaki tanpa niat dan motivasi kesombongan terlepas ya, hukumnya makro ataupun haram yang diperbincangkan oleh para ulama fikih yang jelas Ya, bagaimanakah respon kita saat ini kita di posisi sahabat Nabi ini? Kita beralasan tidak sombong. Ini cuma model e, mode dan tren. Bukan ada bukan maksud kesombongan, cuma sekedar latah dan ikut-ikutan. Tidak ada motivasi kesombongan. Kemudian Nabi mengatakan, ala kafiyah uswa ya, tidakkah engkau mau mencontohku? Tidakkah engkau mau meneladani diriku? Kira-kira setelah itu, apa respon lanjut yang kita berikan kepada Eh, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas mau hukumnya makruh atau hukumnya haram. Kemudian hadis berikutnya adalah dari hadis Salama ibn al Aqwa. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Suwaid ibn Nasr, kal hadasana Abdullah ibn Mubarak, an Musa ibn Ubaidah, an Iyas ibn Salama ibn Aqwa dari ayahnya itu Salama ibn Al-Aqwa. Ini Aqwa itu gelar, nama aslinya adalah Sinan. Salama ibn Al-Aqwa di sini adalah nisbat kepada kakek. Iyas ibn Salama ibn Al-Aqwa dari ayahnya itu Salama tentang sahabat Nabi Salamah ibn al-Aqwa. Beliau adalah sujaan romian fadilan. Dada seorang yang gagah berani, pandai memanah. Ya, dan romian beliau adalah orang yang ya, pandai dan pintar dalam memanah. Dan di antara yang terkenal pandai dalam memanah adalah Al-Imam rahimallahu taala Muhammad ibn Idris Asyafi'i taala Ya, beliau juga terkenal sebagai romi, sebagai orang yang pandai memanah. samping beliau ulama ahli fikih, ahli tafsir, ya, ahli usul fikih beliau juga memanah. Disebutkan tentang kehebatan beliau dalam memanah ya, dari eh, sepuluh panah yang beliau lepaskan itu yang meleset cuma satu. Ya, yang meleset cuma satu saja. Ya, ada Eh, benda kecil yang diletakkan sebagai sasaran, maka Imam Musyafi'i memanah dan meluncurkan panahnya sebanyak 10 kali, yang meleset, yang tidak kena, yang tidak nancep itu cuma panah yang ke-10. Yang lainnya tepat sasaran dan nancep di sasarannya. Dia ya, termasuk uh, kembali kepada Salama ibn al Aqwa, beliau termasuk sahabat yang mengikuti Bayatul Ridwan dan mengikuti sejumlah peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menceritakan tentang Utsman ibn Affan. Ya. Beliau adalah Utsman ibn Affan ibn Abil As ya, ibn Abdul Shams, ya, dan uh, eh, Abdul Syam itu kembarannya Hashim. Ya, itu kembarannya Hashim. Eh, Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Ibn Hashim. Hashim ini punya kembaran namanya Abdul Syams. Eh, dari Abdul Syam ini kemudian uh, lahir Utsman ibn Affan. Karena beliau Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Abdul Syams. Maka Utsman ini nasabnya ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, ya, Ibn Hashim, Ibn Abdul Manaf. Sedangkan Utsman itu adalah Utsman ibn Affan, ibn Abil As, ibn Abdul Syams, ibn Abdul Manaf. Yang beliau adalah seorang yang bergelar Nurain pemilik dua cahaya ya, karena menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali dan ini satu-satunya manusia dalam sejarah manusia yang jadi menantu Nabi sebanyak dua kali menantu seorang Nabi sebanyak dua kali tidak ada duanya di dunia ini ini, ini kelebihan Utsman yang tiada duanya di dunia ini tidak ada manusia yang menyaingi beliau dalam masalah ini menjadi menantu seorang Nabi sebanyak dua kali Sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir tidak ada manusia yang menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali selain Uthman ibn Affan. Beliau minasabikin al awalin termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan beliau masuk Islam karena dakwah Abu Bakar. Maka semua ganjarannya Utsman adalah ganjarannya Abu Bakar dan ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Hajar hijratain mengikuti dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. syahid dan bidarihi e, terbunuh sebagai syahid di rumahnya sendiri pada hari Jumat. Pada hari Jumat tahun 35 Hijriah dalam usia 80 sekian tahun. Ini betapa teganya yang membunuhnya. Ini, ini seorang kakek-kakek umur 80 tahun bahkan lebih dari 80 tahun. Sampai yang dia adalah orang yang sangat mulia, ya, manusia yang tiada duanya di dunia ini. Menantu, jadi menantu seorang nabi sebanyak dua kali. Dan mereka membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Ya, ya tidak melakukan perlawanan, tidak menyerang, tidak apa. Ya, dalam kondisi sedang duduk membaca Al-Quran. Nah Utsman ini yaktaziru memakai izar ila ansafi saqaihi dan ujung izarnya atau sarungnya adalah sampai setengah betisnya. Wakal dan Utsman mengatakan kadakanat izratu sahibi. Demikalah ya, seperti inilah sarungnya sahabatku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau maksudkan adalah dengan sahabatku adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ini perkataan siapa? Jawabannya perkataan Salama ibn al Aqwa. Perkataan Utsman cuma sampai Izratu Sahibi. Ya, kata Salamah yakni an-nabiyya yang beliau maksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis dari Hudzaifah ibn Al-Yaman. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id qala hadasana Abu Ahwas an Abi Ishaq yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i dari Muslim ibn Nadir eh, atau Nadir macamnya bukan Nadir namun eh, bidhammin nun wa fathi dzal wa ya nudzair an Hudayfa ibn al-Yaman Al-Yaman itu gelar nama asli dari Al-Yaman adalah Husail dalam bentuk tazrir maka beliau adalah Hudayfa ibn Husail Al-Yaman Al-Abasi dari kabilah Abasi. Dan kabilah Abasi itu adalah sekutunya Ansar. Sahabiyun Jalin minasabiqin. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat yang mulia dari termasuk yang pertama kali berislam. Dan terdapat dalam Sahih Muslim bahasanya riwayat yang mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu bima kana wa mayakunu ila antakum Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, menyampaikan kepada Hudhaifa ibn Yaman semua yang terjadi, apa yang telah terjadi makana pemasaya kunu dan apa yang akan terjadi ila yomil kiamat. E, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada Hudhaifa ibn Yaman segala sesuatu yang akan terjadi setelah beliau wafat bahkan sampai yaumil qiyamah. Maka beliau tahu daftar nama-nama yang Nabi sebutkan dan apa perilaku mereka. Nah beliau ini adalah sahabat dan bapaknya Al-Yaman juga sahabat Nabi. Cuma bapak beliau yaitu Al-Yaman itu adalah ustushida bi Uhud. Kukur sebagai syahid di perang Uhud. Kota lahul muslimuna khotoan terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslimin sendiri saat perang Uhud. Dan di antara dan gelar Hudzaifah ibnu Yaman adalah sahibus siri, pemilik rahasia. Karena hanya ya, hanya Hudzaifah yang Nabi bocori daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui berdasarkan wahyu. Karena perlu diketahui Nabi tidak mengetahui semua daftar orang munafik sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Eh, bahasanya Nabi tidak tahu semua daftar semua orang munafik. Namun Nabi tahu banyak dari mereka. Dan satu-satunya sahabat yang eh, Nabi beritahu daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui hanyalah Hudzaifah ibn Yaman. Oleh karena itu maka Umar bin Khattab eh, jika ada penduduk Madinah yang meninggal dunia eh, maka Umar itu tidak mau menyolatkan kecuali orang yang eh, Hudzaifah juga layak. Maka cari informasi dulu. Hudzaifah datang enggak? Ini ada orang meninggal. Hudzaifah datang enggak? Layak mensolati jenazahnya enggak? Hudzaifah tidak datang. Safar tidak, dia ada. tidak datang. Oh, berarti Umar juga kemudian tidak datang. Maka Umar tidak berani mensolati satu penduduk Madinah ya, kecuali setelah dapat informasi bahasanya Hudzaifah ya, itu datang layak dan mensolati jenazahnya. Dan oleh karena itu eh, Umar bin Khattab karena takutnya dia dengan nifak pernah bersumpah minta kepada Hudzaifah. Ya, demi Allah tolong sampaikan pada aku. Apakah namaku termasuk dalam daftar orang munafik yang engkau ketahui. Ya. Maka karena didesak oleh Umar, akhirnya Hudzaifah ngomong, kamu tidak termasuk dalam daftar tersebut. Ya. Dan demi Allah saya tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun setelah dirimu. Dan Hudzaifah mengatakan berjanji demi Allah saya tidak akan ngomong Nanti kalau Umar dijawab kemudian Umar cerita-cerita, nah tanya lagi ada yang tanya lagi sama Hudzaifah, saya masuk daftar enggak? Nah, oh, nanti akan eh, akan nanti banyak orang yang tanya. Nah, maka Hudzaifah mengatakan demi Allah saya hanya akan ini yang pertama dan yang terakhir. Eh, itu yang pertama dan yang terakhir. Eh, hanya diberikan kepada informasi ini hanya disampaikan pada Umar. Nah, uh, di masa Umar menjadi khalifah, beliau menjabat gubernur di daerah Madain dan beliau wafat di sana 40 hari setelah terbunuhnya Utsman. Hudzaifah bin Yaman wafat 40 hari setelah terbunuhnya Utsman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi uh, otot dua betisku atau betisnya Fakal lantas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hada maudhu izari. Inilah tempat ujung sarung. Jika engkau enggan, artinya engkau menolak untuk mencukupkan diri dengan hal itu, engkau ingin lebih dari itu, fa'asfal, maka yang lebih rendah. ai fa'asfalu. Eh, fa'asfalu di sini, Uh, khobar dengan Ya, membuang mubtada asalnya fa maudhi'uhu asfalu ya, maka tempatnya izar adalah asfalu lebih rendah dari otot betis namun lebih rendah sedikit haitsu la yasilu ilal ka'bain di mana tidak sampai dua mata kaki nah, nah. dan hadis ini sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat dohirnya menunjukkan bahasanya kain yang sampai mata kaki menutupi mata kaki namun tidak di bawah mata kaki itu terlarang. Dan ini juga telah disampaikan oleh Al-Qastolani. Al-Qastolani ketika mengomentari hadis ini mengatakan, Zahiru yadulu ala anal isbala ilal ka'bain mamnu'un. Di sini menunjukkan bahasanya kain yang ujungnya sampai mata kaki pas mata kaki itu terlarang. Akan tetapi masih kata Kostolani, zahir hadis riad Bukhari menunjukkan hal yang berbeda. Karena terdapat hadis yang lain yang mengatakan ma asfalal ka'bain finnari. Apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Maka hadis yang kedua ini kata Kostolani yadul ala jawazi isbalihi ilal ka'bain. Dalil yang menunjukkan bolehnya terjulur pas sampai pas mata kaki. Ya, maka di sini kita jumpai dua jenis riwayat. Ya, riwayat yang mengatakan bahasanya pas mata kaki itu terlarang. Dan riwayat yang ma'asfala minal ka'bain fafinar itu menunjukkan bahasanya pas mata kaki itu tidak terlarang. Ya, masih kutipan perkataan Al-Qastolani, oleh karena itu Nawawi mengatakan kadar yang dianjurkan eh, kadar yang dianjurkan untuk ujung kain adalah sampai setengah betis. Yang boleh tanpa makroh adalah matah tahu ilal ka'bain. Ini perkataan Nawawi, matah tahu di bawah setengah betis ilal ka'bain sampai pas mata kaki. Ini kalau An-Nawawi ya, mengatakan bahasanya pas mata kaki masih boleh. Ini, kadar yang boleh tanpa makroh adalah matah tahu ilal ka'bain. Apa yang dibawa setengah betis sampai pas mata kaki. Maka pas mata kaki kita kata Nawawi itu eh, itu masih kadar yang boleh wa manazala. Setelah itu kata Nawawi apa yang turun dari dua mata kaki. Kalau yang di bawahnya mata kaki maka pendapat Nawawi sebagaimana pendapat e, jumhurul fuqaha ingkanya khuyala haruma jika karena sombong maka itu haram. Wa ila jika tanpa motivasi kesombongan maka itu makruh. Maka dari uh, perkataan Nawawi di atas maka kita maknai hadis Hudzaifah yang menunjukkan bahasanya pas mata kaki itu terlarang disimpulkan dimaknai alal muballaga fi man'il isbal ilal ka'bain adalah bentuk hiperbol melarang isban sampai pas mata kaki. Tujuannya e, bentuk bersungguh-sungguh untuk melarang isbal sehingga meskipun sekedar pas mata kaki tidak boleh. Di Allah ya jura ilama tahta ilama tahtiha supaya tidak kemudian menyeret berlanjut sampai akhirnya berada di bawah mata kaki. di ya Allah wasni khobar sejalan menimbang hadis Nabi karai haulal hima yusiku ayaqa fihi seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya, binatang gembalaannya di sekeliling daerah larangan, maka tak lama lagi dia akan masuk dalam daerah larangan. Sekian perkataan kutipan, perkataan Al-Qastolani ketika membahas hadis ini. Maka eh, kesimpulan beliau pada dasarnya sampai pas mata kaki itu boleh sebagaimana perkataan An-Nawawi. Namun lebih baik adalah menghindari pas mata kaki. Ya, sebagaimana ada dalam hadis Hudzaifah. Ya, tujuannya apa? Supaya karena pas mata kaki itu adalah dekat-dekat daerah terlarang. Ya, berdasarkan hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, ya, hadis Nu'man bin Bashir, Ya, maka orang yang dekat-dekat dengan daerah larangan, meskipun itu belum terlarang, ya, namun sikap wara akan menghindarinya, akan menghindari daerah yang uh, dekat dengan daerah larangan. Maka hindari kain yang pas di pas menutupi mata kaki meskipun tidak di bawah mata kaki. Ya, oleh karena itu maka di antara kesimpulannya sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat, hendaknya seorang muslim itu bersikap keras untuk dirinya sendiri dan bersikap banyak memaklumi mengedepankan pemakluman dan husnudhan kepada orang lain. Ya, maka untuk diri kita sendiri jauhi ya, kain yang pas di bawah mata kaki. Ya, karena khawatir nanti kemudian lama-lama akan di bawah mata kaki. ataupun membaca perbuatan orang yang kainnya pas di mata kaki maka tidak perlu dipermasalahkan karena Eh, apa yang dia lakukan kita eh, memandangnya dengan kacamata baik sangka, dengan kacamata tarakhus untuk orang lain, kacamata pemakluman, maka eh, kita katakan ya, yang semacam itu masih tidak apa-apa. secara hukum itu tidak apa-apa. Yang terlarang, yang bermasalah adalah manakala di bawah mata kaki. Ya, demikian kita lanjutkan Mbak isya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wassabi wassalam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin eh, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pembahasan uh, masih penjelasan tentang hadis Hudzaifah dari Al-Mawahib Al-Muhammadiyah uh, <clears throat> yang merupakan karya seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal dengan sebutan Al-Jamal. Di antara karya beliau yang terkenal di kalangan Syafi'iyah adalah uh, eh, Hasyiah Jamal uh, Al-Sawi uh, atau Hasyiah Jamal ala Jalalain. Sarah beliau untuk tafsir Jalalain. Uh, berkenaan dengan hadis Hudzaifah beliau sampaikan dan sepatutnya diketahui anna fi makna izar semakna dengan sarung adalah komis. Ya, wa malbusin dan semua pakaian. Maka beliau katakan bahasanya aturan larangan isbal di bawah mata kaki itu tidak hanya berlaku untuk sarung namun semua namun berlaku untuk komis, untuk jubah dan semua jenis pakaian. Ya, maka di sini ada satu keterangan yang penting karena kita jumpai sebagian uh, Syafi'iyah yang mengatakan itu khusus untuk uh, untuk izar saja dan tidak melebar kepada yang lain. Ya, nah, di sini kita jumpai al-jamal Eh, yang merupakan salah satu ulama syafi'iyah menegaskan larangan ini berlaku bukan hanya untuk izar namun untuk kulum malbusin semua pakaian. Beliau katakan wa inna al izar dikhususkan dalam penyebutan dalam hadis itu cuma disebutkan sarung anna ghaliba malbusihim izarun. Karena yang paling dominan pakaian eh, masyarakat Arab ketika itu adalah izar. Itu yang paling dominan ada komis namun itu e, sebagian dan tidak dominan. Kemudian e, beliau mengatakan walhasil kesimpulan tentang masalah memendekkan izar, menjadikan sarung dan kain serta sauril celana bahasanya tidak melewati tidak lebih dari dua mata kaki hukumnya sunnatun muakkadah Kata beliau dan pendapat yang beliau ambil adalah ya, sunnah mu'akadah tidak melebihi mata kaki. Wa qawnu ila afdal. Kalau itu cuma sampai separuh betis, maka itu yang lebih baik. Wa yukrahu ja'luhu ila tahtil ka'bi bila udhrin. Makruh jika tanpa udhur, e, kain itu di bawah mata kaki. Selama tidak punya niat untuk eh, menyombongkan diri dengan memanjangkan kain. Wa illa jika ada maksud menyombongkan diri, maka haruma maka haram. Balqila inna fiskun. Bahkan ada yang mengatakan kalau itu kefasikan. Apa beda haram dengan kefasikan? E, kefasikan artinya itu dosa besar. E, maka sebagian eh, menegaskan, jika karena maksud kesombongan, maka haramnya bukan hanya haram, haram dan dosa besar, sehingga pelakunya tergolong orang yang fasik. Adapun jika karena ada udur semacam di dikatakan semacam di mata kakinya ada luka yang ini sering disakit eh, sering terganggu oleh lalat misalnya dan dia tidak memiliki sesuatu yang menutup lukanya selain kainnya atau sarungnya faya juzu maka eh, kain di bawah mata kaki ketika itu hukumnya diperbolehkan akhdan mengambil eh, istimbat dari izinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang diperbolehkan untuk memakai kain sutra karena gatal kulitnya jika tidak berpakaian selain sutra. Eh, apa titik kesamaannya? Apa ilah yang e, nama lain dari ilah adalah al-jami'. Apa ilah dari izin Nabi untuk memakai sutra bagi Abdurrahman bin Auf? maka yang bisa ditangkap adalah hilu fi'luma nuya anhu lidarurah. Maka hadis tentang izin Nabi untuk kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra karena badan beliau yang kulit beliau yang gatal jika berpakaian selain sutra itu menunjukkan bolehnya melakukan satu hal yang terlarang karena darurat. Dan ketentuan ini hadafi hakir rojul berlaku untuk laki-laki maka uh, maka beliau berpendapat sebagaimana pendapat umumnya Syafi'iyah dan bahkan ini pendapat Al-Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh dikutip oleh An-Nawawi di Sarah Muslim bahasanya pendapat Imam uh, eh, al Syafi'i isbal tanpa maksud sombong itu makruh isbal tanpa maksud sombong itu makruh jika dengan sombong itu haram dan sejumlah ulama uh, sejumlah ulama meng mengklaim bahasanya adalah pendapat jumhur. Dan di antara sembah, eh, uh, di antara pendapat di antara sahabat yang berpendapat tidak haram ini isbal tanpa maksud kesombongan adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu yang riwayatnya pernah kita baca di majelis kajian uh, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bahasanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang berpendapat e, bahasanya isbal tanpa maksud sombong itu tidak sampai derajat haram. Nah, ketentuan tadi eh, adalah adalah pihak rajul berlaku untuk laki-laki. Ya, gimana perempuan menurut e, ulama Syafi'iyah? Amal mar'atu fayusannu laha jarruhu alal ardi ada perempuan dianjurkan. Ya, beliau tidak mengatakan boleh, namun dianjurkan. Yusan nulaha Dianjurkan bagi perempuan jaruhu alal ardi menyeret kain di lantai dan di tanah. Dianjurkan untuk ya, diisbalkan kodra sibrin sekadar satu jengkal. Alasannya li'anau astar. Ya, karena itu lebih menutupi ya, maka kata Syafi'iyah ya, perempuan dianjurkan untuk uh, menjulurkan kainnya menambahkan satu jengkal dari mata kaki ya, dan ini hukumnya sunnah dalam pengertian dianjurkan sehingga hadis tentang larangan isbal ma'aswal minal ka'bain fafinnar itu statusnya amun maksusun Eh, hadis am yang mengalami taksis tidak berlaku untuk perempuan. Dan mayoritas yang dibolehkan isbal untuk perempuan adalah wiraun satu hasta. Dan satu hasta itu sama dengan dua jengkal. Eh, otomatis dua jengkal. Setiap orang itu sama dengan satu hastanya. Ya, hasta adalah dari ujung jari tengah sampai siku itu jengkal. Dan orang yang normal ya, hastanya itu sama dengan dua jengkalnya. Kalau kurang nggak normal. Ya, silahkan cek masing-masing tangannya normal ataukah tidak. Nah, nah, <clears throat> jika terlalu panjang kok ternyata tiga jengkalnya, wah itu berarti tidak normal. Atau kok ternyata cuma satu setengah jengkalnya, ya, berarti juga tidak normal. Kalau kurang lebih dua jengkalnya, eh, berarti masih tergolong orang-orang normal. Ya. Ya berkenaan dengan pakaian uh, eh, baw, uh, eh, bawahan Nabi dan di, di sini babnya cuma ada izar, maka ada pertanyaan, apakah Nabi memakai sarawil? Ini apakah Nabi itu memakai sarawil celana? Wahal labisa sarawila. Apakah Nabi itu pakai sarawil? Di bab di bab Samail tidak ada bab tentang sarawil Nabi eh, adanya izar Nabi. Adanya bab izar Nabi. Lantas Nabi itu pakai sarawil ataukah tidak? Nabi mengenal celana dan memakai celana panjang ataukah tidak? Kilalah. Eh, Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah pakai sarawil. Nabi pakai komis, Nabi pakai uh, izar, namun Nabi tidak pakai sarawil. Walakin soha anaustarahu. Dan terdapat riat yang sahih, Nabi pernah beli sarawil. Data yang ada itu Nabi beli sarawil. Riatnya sahih. Nah ini beli ini dipakai atau tidak dipakai. Nah, kan? nah, ini, ini yang jadi pembahasan. Tidak ada penegasan kalau Nabi memakainya. Namun dikatakan ada riwayat sahih kalau Nabi beli sarawil. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan dikutip oleh Al-Jamal di sini, "Adz-dzahir ya, anau inamashtarahu liyalbasahu." Nabi beli sarawil berarti Nabi pakai sarawil itu adzahir, namun tidak nas. Ya, cuma ya, tidak nas, itu cuma zahir saja. Zahir itu artinya ya, ada dua kemungkinan dan ada kemungkinan yang lebih mendekati. Nah, kemungkinan yang lebih mendekati itu namanya zahir. Nasnya Nabi beli sarawil. Nasnya itu. Itu Nabi beli sarawil. Nah, kemungkinan besarnya, cuma kemungkinan besarnya, beli itu ya dipakai. Ya, meskipun itu masih uh, tidak tegas ada membuka pintu kemungkinan yang lain. Boleh jadi Nabi tidak memakainya namun untuk yang lain. Naam afadahu Al-Hafidh Al-Iraqi anahu ja'a fi khubarin annahu labisahu. Namun Al-Hafidh Al-Iraqi memberikan keterangan anahu ja'a fi khubar ada terdapat hadis kalau Nabi memakai sarawir. Nah, kemudian kita uh, lanjutkan sedikit di bab yang ke-19 bab maja'a fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang riwayat yang menceritakan tentang cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misyah itu masdar hay'ah. Uh, berarti uh, bagaimanakah bentuk berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah berjalan, keteladanan Nabi dalam masalah berjalan adalah keteladanan yang paling sempurna. Wakan awasatan jalannya Nabi itu pertengahan. Sebagaimana demikianlah keadaan Nabi dalam semua urusannya. Mengamalkan firman Allah Ta'ala, Waksid fi masyika, Wardud min sautik, nasihat Luqman. Kepada anaknya, tidaklah engkau pertengahan dalam berjalan. Arti e, maksud dari ayat ini liyakun masyuka ndaklah jalanmu itu pertengahan, tidak berlebihan dan tidak tafrid, tidak seenaknya. Ya, dari Abu Yunus dari Abu Hurairah Qal Abu Hurairah mengatakan Wala ra'aitu syai'an Aku tidak pernah melihat sesuatu Baik manusia ataupun bukan manusia Ahsana yang lebih cakep Yang lebih ganteng yang lebih indah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ana syamsa tajri fi wajhihi seakan-akan wajah eh, seakan-akan sinar matahari. Tentu syamsa di sini bukan benda matahari, ya, namun sinarnya tajri mengalir pada wajah beliau. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat dalam berjalan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masa akan akan bumi itu dilipat untuk beliau. Wa inna dan sungguh kami lanu ang angfusana. Sungguh kami menyusahkan diri kami sendiri untuk ngimbangi Nabi, jalannya Nabi. Wa innahu la ghairu muktarithin. Wa inna dan sungguh Nabi, sungguh Nabi itu tidak e, eh, muktarifin, tidak mubalin, tidak peduli. Maksudnya e, Nabi itu santai-santai saja. Nabi jalan santai, itu sahabat perlu e, menyusahkan diri, perlu e, berpayah-payah untuk bisa ngimbangi jalannya Nabi. Nabi jalan santai saja, bukan orang yang memberikan kepedulian untuk mengerahkan tenaga untuk jalan. Nabi jalan santai sahabat untuk ngimbangi itu harus susah payah. Ya, hadis ini di, juga diatkan oleh Al-Musanib di catatan kaki. Diriatkan Musanib itu Tirmidzi di jamiknya dan di sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Ya, Ibnu bacanya Lahi'ah. bahwa eh, satu kun ikhtalata dan beliau adalah seorang yang jujur namun bercampur hafalannya lakinahu tubi'a alaih namun beliau memiliki mutabi, memiliki penguat. Penguatnya diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalur Amr Ibn Yunus dari Abu Yunus bihi dengan redaksi yang sama. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan wala ra'aitu syai'an aku tidak pernah melihat sesuatu. Beliau tidak mengatakan aku tidak pernah melihat seseorang, namun beliau mengatakan sesuatu. Dia umma untuk mencakup segala yang pernah beliau lihat yaitu manusia, rembulan, matahari dan benda-benda indah, al-bahiyah yang indah, al-jamilah yang indah, yang lain. Eh, seakan-akan matahari mengalir, sinar matahari mengalir di wajah beliau. Karena demikian bercahayanya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, watalaklu dan berkelip eh, eh, berkelip-kelip wajahnya Nabi. Maka timbullah hayalan bagi orang yang memandanginya, bahasanya matahari itu berkelap-kelip yaitu bercahaya pada wajah Nabi. Wahadil idoah namun cahaya yang ada pada wajah Nabi ini bukanlah cahaya yang real. Dalam pengertian wajah Nabi itu menyinari berbagai macam benda yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana terlewat penjelasannya. Itu di eh, lembar-lembar uh, yang lewat telah disampaikan. Dalilnya adalah ketika Ibunda Aisyah uh, kehilangan Nabi tidur bareng kemudian beliau terbangun di tengah malam tadi sampingnya ada Nabi kemudian tidak ada apa yang dilakukan oleh Aisyah beliau cari-cari pakai tangannya kata orang Jawa gagap-gagap nah, cari-cari dengan tangannya di mana Nabi ternyata kemudian tangannya menyentuh telapak kaki Nabi yang ketika itu Nabi sedang sujud maka ini dalil bahasanya bersinarnya wajah Nabi itu bukanlah sesuatu yang real kalau itu real, maka Ibunda Aisyah tidak perlu gagap-gagap. Dia tidak perlu cari-cari dengan tangan. cukup noleh akan lihat, terlihat eh, cahaya menerangi lantai. Karena posisi Nabi ketika itu sujud, ya, menerangi lantai dan sekelilingnya, maka sudah tahu Nabi sedang di situ. namun Ibunda Aisyah cari-cari dengan tangannya. Maka ini dalil bahwasanya cahaya wajah Nabi yang disampaikan oleh banyak sahabat Abu Hurairah dan yang lain itu bukan cahaya yang real. Ada dan riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas bahasanya Ibnu Abbas mengatakan la dillalahu Nabi itu adalah manusia yang tidak memiliki bayang-bayang karena dia bercahaya. Batilun ya la adalah riwayat yang batil ya, dan batil itu berarti riwayat yang la tidak sahih tidak saya daif dengan kedaifan yang parah eh, itu disebut batil. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi. Ka'anal arda seakan-akan tanah yang ada di bawah Nabi itu tudena didekatkan dan didekatkan sebagiannya dari yang lain. Sungguh kami menyusahkan diri kami dan Nabi santai-santai saja. Artinya yamsi hadal masya Nabi berjalan dengan jalan ini la'an la'an ijhadi nafsin bukan karena e, memayah-mayahkan diri. Nabi santai saja jalannya seperti itu. Walau takalufin Nabi tidak memaksa-maksakan diri untuk jalan seperti itu. Itu jalan santainya Nabi. Namun itu adalah jalannya Nabi Al-Mu'tad yang biasanya. Meskipun demikian, para sahabat harus menyusahkan diri jika mereka mau jalan bareng bersama Nabi. Wafihada maka kalimat ini mengisyaratkan betapa kuatnya badan Nabi. Ya, maka Nabi itu jalan seperti itu ya uh, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah karena demikian kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena beliau ngoyo kata orang Jawa, bukan karena beliau menyusahkan diri, takalluf, untuk bisa jalan seperti itu juga bukan karena beliau tergesa-gesa. Itu jalan santainya Nabi. Ya, jalan santainya Nabi itu kalau mau diimbangi oleh para sahabat agar bisa bareng jalan dengan Nabi, itu mereka harus ya, bersusah payah. Ya, bayangkan kalau Nabi jalan cepat. Nah, ini jalan santainya. Ya, jalan santai, sahabat harus jalan cepat. Nah, Nabi jalan cepat. Nah, ya. Berarti tertinggal jauh. Ya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.